Bahwasanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang luhur, di atas akhlak yang mulia. Dan kemudian kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh teladan yang baik. Maka berarti sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan memiliki khulukun azim, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, maka kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau, untuk mencontoh beliau sebagai uswatun hasanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapan mereka, ucapan manusia, yang selalu atau sering berkata yang penting adalah akidah, yang penting adalah prinsip akidah, kita katakan benar bahwa akidah adalah yang paling utama dan pertama. Tetapi bukankah akidah akan membuahkan amalan saleha? Bukankah akidah akan melahirkan amalan yang saleh? Rasulullah SAW menyatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya dan kalau dia jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka hati yang dipenuhi keimanan, aqidah tauhid, akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pasti akan membuahkan pada tubuhnya seluruhnya kebaikan-kebaikan kebaikan dalam ibadah dan kebaikan dalam muamalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah semangat untuk taqarruban ila Allah dengan ibadah salat dan salat-salat yang sunnahnya ibadah puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang sunnahnya, ibadah zakat dengan sedekah-sedekah yang sunnahnya, wahalu majarra dan terus seperti itu. Adapun muamalah maka tentunya dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki akhlakul karimah, akan memiliki sikap-sikap yang baik, akhlak yang luhur kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada tamunya, kepada tetangganya, bahkan kepada seluruh manusia. Bahkan ada adab-adab dan akhlak menghadapi orang-orang kafir zimmi, kafir muahad, kafir yang terikat janji dan lain-lainnya. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku penjamin dengan satu rumah di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. yakni tidak dianjurkan, tidak disuruh untuk berbantah-bantahan, saling menyerang dengan ucapan-ucapan, walaupun dia di pihak yang benar. Dan Rasulullah SAW menjamin dengan jannah fi rabdil jannah. Kemudian dilanjutkan hadis ini dengan kalimat kedua, wabi baitin fi wasatil jannah dan aku jamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa yang tarakal kadhiba wa in kana maziha bagi orang yang tidak berdusta meninggalkan kedustaan walaupun dalam guyon walaupun dalam bersenda gurau yang kedua di antara adab yang luhur akhlak yang mulia tidak berdusta tidak membohongi kaum muslimin tidak mendustai kaum muslimin walaupun dalam bercengkrama walaupun dalam bergurau yang ketiga kata Nabi wa baitin fi a'lal jannah dan aku jamin dengan rumah di surga yang paling tingginya liman hasuna khuluquhu bagi siapa yang bagus akhlaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di sekitar surga, di tengah surga, dan di atas surga. Dari rincian kemudian pokoknya, tidak berdusta adalah akhlak yang mulia. Tidak debat kusir saling menyerang satu dengan lainnya dengan ucapan-ucapan, itu juga akhlak yang mulia Kemudian Nabi menyatakan siapa yang hasuna khuluquhu ana za'imun bibaitin fi al jannah. Aku menjamin dengan surga yang paling tinggi. Hadis ini barakallahu fikum dihasankan oleh Al-Albani dalam sahih Targhib dan juga disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tabrani dan juga Baihaqi rahimahumullah. Maka hadis ini barakallahu fikum dikatakan sahih oleh para ulama, oleh An-Nawawi rahimahullah dan dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya seorang yang bagus akhlaknya dijamin dengan surga yang paling tinggi. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nas al jannah apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga nabi menjawab taqwallah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa husnul khuluq dan kebaikan akhlak dijawab dengan dua jawaban satu batinnya yang satu zahirnya yaitu kebaikan lahir batin Apa yang banyak memasukkan ke dalam surga? Taqwa Allah. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, husnul khuluq. Adab yang baik, akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur kalau lahir dari ketakwaan pada Allah ikhlas karena Allah sebagai ibadah untuk Allah maka dia akan memasukkan seseorang ke dalam surga bahkan dikatakan aktsaru mayudkhilun nasul jannah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian ditanya yang sebaliknya. Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab al-fam wal farj. Al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Ikhwan Dua perkara ini yang paling banyak memasukkan seseorang dalam neraka. Betapa ringannya lidah untuk digerakkan. Betapa mudahnya kalimat untuk diucapkan. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, Innal abda layatakallam yatakallam bi kalimah لا يرى لها بالا يهوي biha fi nari جهنم سبعين kharifa sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menganggap kalimat ini ada apa-apanya menganggap remeh ternyata yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun perjalanan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah digambarkan satu kalimat. innal abda la yatakallam bil kalimah sedangkan kita dalam sehari sudah berapa kalimat yang kita ucapkan berapa kalimat yang baik berapa kalimat jelek berapa kalimat yang kita tidak tahu letaknya di mana kalimat ini di sisi Allah Apakah mendekatkan kepada surga atau mendekatkan kepada neraka? Satu hari kita tidak hafal berapa kalimat yang kita ucapkan. Maka ini ancaman yang sangat mengerikan. Barakallahu fiikum. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat dari mulut ini kecuali ada rakib, ada atid, ada pencatat-pencatat yang mencatat kalimat-kalimat kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairan awliyasmud. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Sehingga mudah dikoreksi kalau salah dan mudah diingat ketika kita di pembaringan. Hari ini saya bicara apa saja. Kalau ada yang keliru atau salah, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ketergelinciran, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkait dengan seseorang, hendaklah besok kamu datangi dia dan menyatakan afu mink. Aku minta maaf kepadamu. Aku tergelincir lidahku. Aku salah mengucapkan kemarin. Aku hanya bercanda. Tapi ucapanku salah. Dan aku akui. Astagfirullah. Yang pertama adalah astagfirullah. Yang pertama bertobat pada Allah. Urusan penilaian manusia adalah yang kesekian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memeriksa kalimat-kalimat kita, ucapan-ucapan kita, karena urusannya hisab, yaumal qiyamah. Karena urusannya bagaimana penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bicara berapa pengikut status kita. Kita tidak bicara tentang berapa follower kita. Kita nggak pingin viral. Kita bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ke muslimin. Dikatakan oleh Nabi, yang aksaru man yudkhilun nasul nar adalah al-fam yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan, mulut yang berbicara sekian banyaknya dan berapa banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ucapan dusta, ucapan khianat, ucapan mencerca, ucapan suhriyah la yaskhar qaumun min qaum. Jangan mengejek, jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa yakunu khairun minhum. Bisa jadi yang dicerca itu lebih baik daripada yang mencercanya. Allah Subhanahu wa taala yang menilai di sisi Allah catatannya. Juga Allah katakan wala talmizu anfusakum. Jangan saling juluk menjuluki. Jangan saling gelar menggelari dengan gelaran yang jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek kefasikan adalah setelah keimanan. Setelah mengaku beriman, tiba-tiba ucapannya jelek. Setelah menganggap dirinya seorang da'i, ucapannya jelek. Maka ini lebih jelek daripada ucapan-ucapan orang yang di bawahnya. Ucapan yang tidak mengerti agama, ucapan orang-orang awam. Dia salah, yang ini pun salah. Tetapi kalau dia mengerti ilmu, mengerti iman, masih mengucapkan kalimat yang jelek, maka bi'salismul fusuq. Itu sejelek-jelek kefasikan, kesafik setelah beriman. Kefasikan setelah mengerti. Kefasikan setelah dia tahu kalau itu haram. Masih ditambah lagi dengan su'udzan, berburuk sangka. Ya yuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. istanibu kathiran minadzan. Tinggallah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu dosa. Ini prasangka-prasangka jelek. Kemudian berikutnya riba, Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibahi. Menceritakan kejelekan saudaranya. Menceritakan aib-aib saudaranya. Bahkan ada yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah. Kalau ternyata yang aku ucapkan itu memang ada pada dia. Benar-benar ada. Kalau memang benar ada pada saudaramu, maka itulah riba. Kalau tidak ada pada saudaramu, itu namanya buhtan. In kana fi akhi kama taqul faqad irtabta. Kalau ada pada saudaramu, apa yang kamu ceritakan, itulah riba. Dan kalau ternyata tidak ada, faqad bahatta. Berarti engkau berbuat buhtan, fitnah yang keji. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang sangat disayangkan yang sungguh sangat menyayat hati adalah kebanyakan orang menggibahi saudara yang percaya padanya. Teman dekatnya yang dia tidak mau curhat pada orang lain kecuali pada dia. Ya akhi, dia tengok kanan, dia tengok kiri takut ada yang dengar. Ya akhi, aku punya kekurangan begini, begini, begini. Gimana caranya supaya aku bisa lepas dari dosa ini? Berarti orang ini dipercaya. Berarti orang ini sangat dipercaya. Ternyata setelah itu dia menceritakannya pada orang lain. Ternyata si fulan begini. Ternyata si fulan begini. Berarti orang ini pengkhianat. Bukan hanya ghibah. Tetapi pengkhianat. Karena apa yang diucapkan tadi adalah amanah. Yang diucapkan dari curhat tadi adalah amanah Sebagaimana diriwayatkan, kalau ada orang yang berkata kepadamu, "Tsummal tafata," kemudian menengok ke kanan dan ke kiri, fahiya amanah. Maka itu adalah amanah yang harus dijaga. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah urusan kemaluan. Dari mulai zina, liwat, homo, lesbian, dan sebagainya. Itu semuanya urusan kemaluan. Ditambah lagi dengan semua jalan-jalannya, pandangan yang haram, penglihatan yang haram, hubungan yang haram, sentuhan yang haram. Semuanya berujung kepada al-farj. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihatlah dua bagian dari tubuh manusia yang harus ekstra dijaga. Dijaga lidahnya. Jangan sampai mengucapkan perkara yang haram. Dijaga farjinya. Jangan sampai terjerumus pada yang haram. Karena dua perkara itulah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Rasulullah salamah wal afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah Disebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun gharib. Dengan dikatakan oleh Hasan oleh Syekh Al Albani bahwa ini hasan sebagaimana dalam sahih Targhib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan menyebabkan Allah cinta kepada hambanya kalau kita cari di Quran, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, silakan urutkan. Apa saja yang disebutkan dalam ayat-ayat itu. Pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kedua, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang-orang yang bersikap bijak, bersikap adil. Ikhwan azakumullah. Semuanya akhlakul karimah. Sabar tidak pemarah. Itu akhlakul karimah. Sabar tidak melampaui batas. Itu akhlakul karimah. Sabar untuk tidak kebablasan, tidak berlebihan, tidak ekstrim, itu juga akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah dari ucapan-ucapan mereka. Kadang ucapan ejekan, ucapan yang merendahkan, ucapan tuduhan. Kata Allah fasbir. Ala ma Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Suruh dijauhi tetapi dengan cara yang baik. Karena ini adalah orang fasik, orang yang demikian dan demikian, ucapannya kurang bagus, lebih baik kita hindari dengan pelan-pelan. Mundur teratur. Ikhwan ibn azakumullah. Sabar menghindar. Idza humul jahiluna Qalu salama kata Allah. Kalau diajak ngomong oleh jahilun, orang-orang jahil, orang-orang jahil, orang-orang yang mulutnya kurang bagus, qalu salama. Imma bermakna ma'as salama ditinggalkan. Atau bermakna ucapan yang baik, ucapan yang menyelamatkan. Imma bermakna assalamualaikum. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga akhlak yang mulia. Inna Allah yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Mengapa terjadi akhlak yang buruk? Seringkali karena tidak sabar. Mengapa muncul caci maki? Biasanya karena tidak sabar. Mengapa seseorang mendolimi saudaranya sendiri? Biasanya karena tidak sabar. Dan sekian perkara jelek, akhlak yang buruk sebabnya adalah ketidaksabaran. Maka Allah menyatakan wallahu yuhibbu sabirin. Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Apa maknanya sabar? Sabar untuk tetap di atas sunnah walaupun hati jengkel. Tetapi sabar untuk tetap di atas sunnah nabawiyah. Tetap sabar di atas akhlak yang luhur. Tetap sabar di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barakallahu fikum. Kalimat berikutnya innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta pada orang-orang yang bersikap adil. Ini juga akhlak yang mulia. Bersikap bijak. Ini juga akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Tabrani dan Baihaqi mengatakan ahabba ibadillah ilallah ahasinuhum khuluqa orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bagus akhlaknya ahsanuhum khuluqa dalam riwayat ahasinuhum khuluqa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya. Juga diriwayatkan. Yang juga riwayat yang sahih. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al hadis Sahihah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna min ahabbikum ilayya wa akramakum minni majlisa Yaumal qiyamah ahasinuhum khuluqa. Ahasinukum khuluqa. Kata Nabi SAW, yang paling aku cintai, ahabbakum ilayya. Tadi paling dicintai oleh Allah, sekarang paling dicintai oleh Rasul. Kata Rasul, ahabbakum ilayya yang paling dicintai diantara kalian olehku dan akrabakum minni majlisan dan yang paling dekat majlisnya denganku adalah ahsanukum atau ahasinukum khuluqa adalah yang paling baik akhlaknya maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah betapa pentingnya akhlakul karimah betapa urgennya akhlakul karimah jangan dianggap remeh masyarakat awam ketika melihat Orang-orang yang berpegang dengan sunnah, orang-orang yang berpegang dengan tauhid, mereka akan melihat pertama kali akhlaknya. Mengapa? Mereka nggak tahu keyakinanmu kayak apa, nggak tahu. Mereka nggak bisa melihat tembus ke dalam hatimu, nggak bisa. Yang mereka lihat adalah bohirnya. Bagaimana sama tetangga? Bagaimana dengan tamunya? Bagaimana dengan kaum muslimin? bagaimana akhlaknya, itu yang dilihat. Begitu dilihat akhlaknya baik, baru mereka bertanya, kamu dari aliran apa? Kami melihat betapa bagusnya akhlak kalian. Ikhwan muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika anak orang kafir dari Romawi tersesat datang ke pasukan muslimin. Ibunya sudah menangis, mati anakku, mati anakku. Karena masuk ke pihak musuh. Tetapi kaum muslimin tahu akhlak yang diajarkan dalam Islam tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Diberi roti, disikapi dengan baik, dan disuruh pulang ke ibunya. Kembali membawa roti mereka terkejut. Anakku nggak diapa-apakan. Nak, kamu diapain? Nggak diapa-apain. Roti dari mana? Dikasih. Bagaimana mereka tidak tertarik dengan agama Islam? Bagaimana mereka tidak tertarik dengan luhurnya akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam? kumullah. Satu negeri yang bernama Samarkand masuk Islam karena luhurnya akhlak kaum muslimi. Karena adilnya, bijaknya mereka. Ketika masuk ke negeri Samarkand, menduduki negeri Samarkand, mereka saling berbisik satu sama lain sampai pimpinan mereka kaum musyrikin ini berkata mereka punya pemimpin yang bijak coba salah satu pergi ke mereka, ke pimpinannya. Ceritakan cerita ini. Kami tiba-tiba diserang, tiba-tiba diduduki dan seterusnya. Anak muda ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan menyaksikan kegaguman dan keadilan Umar bin Khattab. Dia balik membawa surat diberikan pada pasukan kaum muslimin dan pimpinannya. Ternyata perintahnya harus keluar dari Samarkand. Harus menawarkan sebelum memasuki dan menduduki. Menawarkan beberapa tawaran aslim taslam. Masuk Islam kalian selamat. Wa illa fajizyah. Kalau tidak, kalian silahkan dalam agama kalian. Kami tidak memaksa tetapi kalian dibawa kekuasaan kami dan membayar upeti. Dan yang ketiga, kalau kalian tetap menolak, nuharibukum fi sabilillah. Kami akan perangi kalian di jalan Allah. Pasukan tadi dengan surat dari pimpinannya, dari khalifah, keluar kembali. Sudah berhasil menduduki, keluar kembali ke perbatasan. Dan kemudian berbaris di perbatasan, menyatakan kepada penduduk Samarkan, Ya ahla Samarkand aslim taslam wa illa fajizya wa illa fanuharibukum fillah wahai penduduk samarkan masuk Islamlah kalian kalian akan selamat kalau tidak maka jizya, maka kalau tidak kami akan perangi kalian fisabilillah maka seluruhnya menyatakan aslamna kami semua masuk Islam mengucapkan syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan ini diriwayatkan dalam sejarah barakallahu fiikum kisah penduduk satu negeri masuk Islam dengan mudah karena akhlakul karimah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta pada orang-orang yang adil, yang bersikap bijak, bersikap adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam riwayat yang sahih. Di dalam Jami'us Sahih, "Ma min syai'in fil mizani afqal min husnil khuluq. Tidak ada di dalam timbangan nanti yaumul qiyamah yang lebih berat daripada husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang afqal yang lebih berat dalam timbangan nanti selain husnul khuluq. Ikhwan ibn sudah pernah kita sampaikan tadi bahwasanya husnul khuluq yang didasari keimanan, yang didasari keikhlasan karena Allah, bukan ingin tenar, bukan ingin viral, bukan ingin dipuji, bukan ingin banyak followernya, tidak ada. Ikhlas lillah wa fillah. Maka ini yang ada nilainya. Adapun kalau karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin banyak orang yang menyanjungnya, maka tidak ada nilainya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami nggak akan tegakkan untuk mereka timbangan amalan mereka menjadi habaan mansura menjadi debu yang diterbangkan angin Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga jangan kemudian kita membandingkan bukan ada yang lebih berat yaitu akidah. Kalau akidah melahirkan husnul khuluq, maka itu yang ada nilainya. Tetapi barakallahu fikum bagaimana kalau ada husnul khuluq nggak ada akidah? Tidak dihitung oleh Allah SWT sebagai amalan soleh. Karena itu ria. Orang-orang yang beramal soleh karena ria, yaumul qiyamah akan dikatakan kepadanya idhabu ila man kuntum turauna fid dunya hal tajidu minhum jazaa silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian ingin dipuji karenanya apakah kalian dapati dari mereka pahala jazaa balasan ini barakallahu fikum untuk merendahkan mereka para murain orang-orang yang riak saya ulang-ulangi kalimat ini karena sekarang Rasulullah Sallam al-afiyah manusia tidak lagi atau kurang dalam memikirkan urusan penilaian di sisi Allah. Penilaian mereka di HP-nya berapa yang memuji, berapa yang mencerca, berapa yang mendukung, berapa yang nge-like, berapa yang begini, berapa yang begini. Ikhwan ini musibah. Wallahi ini musibah. Kita diajarkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas lahuddin untuk Allah lah agama ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada hadis lain yang menunjukkan betapa pentingnya akhlakul karimah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan innar rajul la yudrik bi husni khuluqihi darajat qa'imil lail wa sa'imin nahar seseorang bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan orang yang saumun nahar bangun malam untuk salat dan yang berpuasa di siang hari. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Hakim wa wafaqahu Dahabi. Tashihnya Imam Hakim disepakati oleh Imam Ad-Dahabi wa sahahahu al-Albani. Ikhwan ibn Allah Dengan akhlakul karimah derajatnya bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan siamun nahar. Berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Dalam lafaz lain disebutkan innal muslimul musaddad, muslim yang lurus. La yudrik darajat as-sawam al-qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang lurus bisa mencapai derajat qawwam, sawam. Kawam itu yang selalu qiyamul Sawam yang selalu saum, selalu puasa. Tentunya yang paling bagus puasa Daud, bukan terus-menerus puasa. Kala yang juga kawam bi ayatillah yang berdiri di tengah malam dengan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal dikatakan likaram likaromi daribatihi bisa mencapai derajat kawam wasawam likarami daribatihi karena baiknya perangai dia daribah maknanya adalah perangai sajiyah sifat dengan akhlakul kirimah dengan perangai yang baik maka dia bisa mencapai derajat al-qawwam as-sawam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akhlakul hasanah adalah sebaik-baik amalan. Salat adalah dasar Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Tetapi barakallahu fikum, rukun Islam ini yang bernama salat memiliki athar-athar, memiliki pengaruh-pengaruh kalau salatnya khusyur. Sebab kalau salatnya tidak khusyuk, salatnya kosong. Kalau salatnya tidak lengkap syarat-syaratnya, maka salatnya kosong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang salat yang lalai dari salatnya. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat yaitu yang lalai dalam salatnya, salat tidak pada waktunya, keluar dari waktunya, tidak dengan rukun-rukunnya, salat tidak dengan aturannya, salat tidak dengan syarat-syaratnya, atau salat tidak ada khusyuknya. Padahal kalau salat itu khusyuk, dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bukankah ini akhlakul karimah? Artinya barakallahu fikum, salat yang benar, salat yang khusyuk akan melahirkan akhlakul karimah, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar, Ya Abadar, ala adulluka ala khaslataini. Huma akhafu ala dhahri. Wa athqal fil mizan. Wahai Abadar, maukah aku tunjukkan dua perkara yang dia ringan dipikul, di punggung, tetapi dia berat di timbangan daripada yang lainnya. Qala bala ya Rasulullah. Kata Abu Dar, tentu ya Rasulullah. Qala alaika bihusnil khuluq. Atasmu untuk husnul khuluq, berakhlakul karimah. Wa tulus samti dan banyak diam. Tentunya kecuali yang baik. Mengucapkan yang baik atau diam. Ini juga akhlakul karimah. Berarti dua tadi, yang satu bagian yang lain. Yang pertama husnul khuluk, yang satu bagian dari husnul khuluk, yaitu husnul samt untuk diam. Barakallahu fikum pada perkara-perkara yang tidak baik. Berbicara yang baik atau diam. Falladhi nafsi Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma'amilal khalaik ma. Nggak ada amalan-amalan makhluk yang seperti ini. Maksudnya yang nilainya setinggi husnul khuluk dan untuk memperbanyak diam. hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar dan juga Tabrani rahimahullahu taala di dalam Mu'jamul Awsab. Wajawada isnadahu dan sanadnya dianggap jayid dianggap bagus sanadnya oleh Al-Mundiri rahimahullahu taala dalam At-Targhib At-Tarhib dan juga Baihaqi meriwayatkan dan juga Al-Haythami menyatakan dalam Majma'uz Zawaid ruwatuhu thiqat rawi-rawinya terpercaya waktunya ada Tafadhal adzan dulu masih ada satu atau dua hadis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله sebagai penutup perlu kita ketahui bahwa akhlakul karimah sangat lengkap di dalamnya yakni bukan akhlak kepada manusia saja. Tetapi akhlak termasuk akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Rasulnya. Akhlak kepada para ulama. Akhlak kepada para penguasa. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada teman. Akhlak kepada kerabat, saudara, famili, handai tolan. Akhlak kepada sesama muslim secara umum akhlak pada tetangga, akhlak pada tamu, maka rinciannya tentu akan panjang. Bahwa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengesakannya, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak kita meminta kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak kembali dalam kesusahan kecuali kepada Allah ini barakallahu fiikum akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada nabinya, Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mengimaninya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakannya, meninggikannya, meneladaninya, menghormatinya dan tidak mengalahkan ucapannya dengan ucapan lain. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah. Diajarkan adab untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada ucapan Allah, sudah ada ucapan Rasulnya, maka jangan lancang, gegabah, berbicara lain selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Bahkan termasuk akhlak kepada Nabi, jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi ketika Nabi masih hidup. Dan Imam Malik rahimahullah walaupun setelah Nabi wafat beliau tidak berani berbicara keras di dekatnya di Masjid Nabawi di Raudhah beliau berbicara dengan berbisik karena takut dengan ayat Allah yang menyatakan la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi Jangan kamu keraskan suaramu di atas suara Nabi. Suara saja dikeraskan lebih dari suara Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd. Seperti kalian mengeraskan suara sebagian terhadap sebagian yang lain. Itu dilarang. Ikhwan ibn sehingga ketika turun ayat ini. Ada sahabat yang terus menerus menangis. Di rumahnya Sampai Nabi kehilangan Aina fulan Dicari Aina fulan Di mana dia? Dijawab yang mencari tadi Ya Rasulullah Aku dapati dia di rumahnya dalam keadaan terus menerus menangis Tanyakan mengapa? Dikatakan kepadanya Mengapa kamu menangis terus? Wallahi ini kuntu Sungguh demi Allah, akulah yang paling keras suaranya ketika itu. Begitu ayat itu turun, maka jelas itu maksudnya aku. Kata Nabi, akhbirhu. Beritakan dia bahwa dia min ahlil jannah. Bahwa dia termasuk penduduk surga. Satu orang yang masih berjalan di muka bumi, tapi Nabi sudah mengatakan dia penduduk surga. Ikhwan ibn azakumullah, karena orang yang betul-betul menyesali perbuatannya ketika turun ayat tadi. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apa ancamannya? Antah bapa a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai menggugurkan amalan-amalan kalian, kalian tidak merasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mengeraskan suara, volume suara saja, menggugurkan amalan. Bagaimana kalau ucapan kita mengalahkan ucapan Nabi? Pendapat pribadi kita mengalahkan ucapan hadis. Kata Ibnu Qayyim, bukankah itu lebih-lebih lagi menggugurkan amalan? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Dan juga barakallahu fikum adab kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, adab kepada ulama, memuliakan mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka, meminta bimbingan mereka, bersimpuh di hadapannya menimba ilmu dari mereka. Ini akhlak al-karimah kepada para ulama. Sehingga wajar kalau dikatakan husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar kebaikan akhlak, kebaikan bergaul akan meramaikan ma'mur diar, akan meramaikan diar dan yazidani fil a'mar. Ikhwan ibn a'azakumullah akan menambah umur seseorang. Dan di antara maknanya adalah karena Allah tahu menakdirkan akhlaknya dia mulia, Allah tambahkan umurnya. Itu satu. Tafsir kedua, bahwasanya walaupun dia wafat, namanya tidak pernah mati. Selalu disebut-sebut. Namanya tidak pernah sirna dari benak kaum muslimin. Fulan, Masya Allah. Fulan istimewa, Fulan saleh, mukmin taqi. Seperti akhlak para ulama yang sampai hari ini masih disebut-sebut Imam Fulan rahimahullah, Imam Fulan rahimahullah karena kebaikan akhlak mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT wa memberikan kepada kita kebaikan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini.